Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran kita yang sempat terputus dalam artian pelajaran yang ke 69 dan yang ke-70. Naam, belum kita sempurnakan syarah ini disampaikan oleh Syekh Al Fauzan. Wafaqahullah. Naam, sekarang kita akan lanjutkan dan akan kita selesaikan insyaallah subhanahu wa taala. Naam. Qala Asy-Syarih Syekh Al Fauzan wafakahullah mengenai dua permasalahan, permasalahan yang ke-69 dan permasalahan yang ke-70 yaitu bahwasannya termasuk ritual atau perbuatan orang jahiniyah menambah-nambahi perkara ibadah. nam atau mengurangi. Jadi perkara yang Allah Taala syariatkan mereka tambah-tambahi. Jadi mereka membuat tambahan e, ibadah tersebut sudah ditetapkan namun mereka tambah-tambahi dengan sesuatu ritual yang di luar daripada ibadah tersebut atau justru mereka mengurangi ibadah tersebut. Naam. Kata beliau, "Hadza huwal masyru' fi yaumi Asyura." Inilah yang disyariatkan pada asalnya. Naam di hari Asyura, yaitu pada tanggal 6 10 Muharram. Naam barakallahu fikum. Wa wasiyam yaitu puasa, bukan malah menjadikan itu hari raya. Nah, bukan malah menjadikan itu hari raya. Na'am barakallahu fikum. Lakin ahlul jahiliyah akan tetapi orang-orang jahiliyah yaziduna fihi 'ala siyam. Mereka menambah-nambahkan pada tanggal tersebut atau pada hari tersebut yaitu 10 Muharram mereka menambah-nambahi na'am barakallahu fikum dengan perkara yang lain. Fal yahudu yaj'alunahu yawma 'id. Maka orang Yahud mereka menjadikan di hari tersebut itu tanggal 10 Muharram sebagai hari Id mereka, hari raya mereka. Yuzayyinuna fihi buyutahum, mereka menghias-hiasi di hari tersebut rumah-rumah mereka. Wa yuzayyinuna fihi auladahum wa nisa'ahum dan mereka juga menghias-hiasi di hari tersebut anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Wa ya'tabirunahu yawma 'id dan mereka menganggap hari tersebut itu 10 Muharram ya atau yang dikenal dengan Asyura sebagai hari Idnya mereka fahum zadu fahum zadu fihi 'ala al-mashru' maka mereka naam menambah-nambahkan perkara eh, di atas perkara yang sudah syariatkan eh, di atas perkara yang sudah disyariatkan mereka tambah-tambahi dan menjadikan naam tanggal tersebut atau hari tersebut 10 Muharram sebagai hari raya mereka faziyadatu 'ala siyam fi yaum Ashura min dinil jahiliyah maka menambahkan nama atau tambahan di atas puasa di hari Ashura tersebut merupakan agama jahiliyah. Maksudnya tambahan bagaimana? Pada asalnya disyariatkan untuk puasa namun mereka menjadikan itu bukan hanya sekedar puasa. Menjadikan itu adalah hari rayanya mereka. Itu. Nah, menambah-nambahi. Nah, perkara ibadah dengan sesuatu yang bukan termasuk bagian daripada ibadah. Wa kadzalika rafidah demikian pula Rafidah Syiah Rafidah. Naam, yang mereka adalah orang kufar dan dinukilkan kalam Syekhul Islam dengan semakna bahwasanya Syiah Rafidah akthar minal Yahud wa Nasara. Lebih kafir daripada orang Yahud dan orang Nasara. Allah musta'an. Zadu fi hadzal yawm, mereka menambah-nambahkan atau menambah-nambahi, membuat tambahan fi hadzal yawm pada hari ini. Wa tabaruhu yawma huznin dan mereka menganggap 10 Muharram tersebut adalah hari kesedihan. Wa yawman yahatin wa nadbin dan hari Naam meratap serta hari menyeru atau manggil-manggil, menyeru. Manggil. Kenapa? Li'annahu al-yawmu alladhi kutila fihi Husain ibnu Ali. Ini sangkaan mereka ya. Jadi mereka beranggapan bahwasanya 10 Muharram tersebut barakallahu fikum adalah hari yang dibunuhnya Husain bin Ali. Naam. Allah musta'an. Jadi mereka menganggap hari tersebut hari yang hari sedih, hari menyedihkan. Nah, atau hari nah meratap nah meratapi eh, kejadian ritual meninggalnya Husain bin Ali kata mereka atau sangkaan mereka. Wa amma naqsuhum minal ibadah, adapun perbuatan mereka mengurangi eh, mengurangi ibadah, fakama hasala minhum fil hajj, sebagaimana yang telah terjadi eh, dari perbuatan mereka ketika berhaji, kanu fil jahiliyah al bait. Dahulu mereka ketika jahiliyah mereka berhaji di ke Naam Baitullah Haram li'annahu min baqaya dini Ibrahim dikarenakan itu termasuk sisa-sisa daripada agama Ibrahim alaihissalam lakin adkhalu fil haji taghiratin taghiratin wa syirkiyatin namun mereka justru masukkan dalam ritual haji tersebut perubahan-perubahan dan kesyirikan-kesyirikan li'anna Allah syar'al wukuf di Arafah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agar na'am berdiri di padang Arafah nah beribadah berdiri dan berpikir di sana Fasaru la yaqifuna bi Arafah. Namun justru mereka tidak berdiri di padang Arafah tersebut. Bal yaqifuna fi Muzdalifah ini. Perhatikan ini, menyelisih. Bahkan justru mereka berdirinya wukufnya di Muzdalifah. Wa hadha naqsun fil ibadah. Ini adalah bentuk pengurangan dalam masalah ibadah. Walamma hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tatkala Nabi Muhammad saw alaihi berhaji, kanu yadunnuna annahu sayaqifu ma'ahum fil Muzdalifah mereka beranggapan atau mereka menyangka bahwasanya Rasulullah akan berwukuf bersama mereka di Muzdalifah. Fatajawaza alaihi salatu wassalam ila Arafah. Kemudian Rasulullah pun melewati ya, melewati dan terus berjalan sampai ke Arafah. Wa waqafa fi Arafah dan Rasulullah pun juga berwukuf di padang Arafah tersebut. Wa 'adal hajja ala millati Ibrahim. Dan juga Rasulullah mengembalikan ritual haji berdasarkan agama Nabi Ibrahim Alaihi salam. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadun nas," yakni min Arafah. Kemudian kalian berwukuflah kalian sebagaimana manusia berwukuf. Ya, maksudnya adalah Na'am barakallahu fikum berwukuf di padang Arafah. Naam. Wa hadha raddun 'alal musyrikin fi wuqufihim bil Muzdalifah. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mereka wukuf, naam, eh, berdiri di padang Muzdalifah bukan di padang Arafah. Wa kadzalika zadu fit talbiyah. Demikian pula mereka menambah-nambahi lafaz talbiyah qaulahum yaitu dengan ucapan mereka illa syarikan huwa lak. Nah, kecuali sekutu atau tandingan itu adalah milikmu atau untukmu. Tamliku huwa mamalak yang kau milikinya dan apa yang dimiliki oleh sekutu tersebut. Jadi mereka menambahkan lafaz ini illa syarikan huwa lak kecuali persekutuan atau enam e, barakallahu fikum tandingan, maka itu adalah milikmu atau untukmu. Wa hakadha dan demikian pula lah kullu man naqasa syai'an na min ibadah seluruh atau setiap orang yang mengurang-urangi sedikit daripada ibadah fa innahu ala dini ahli jahiliyah maka sungguh dia berada di atas agama jahiliyah Naam. Wa kadzalika man zada fid din. Demikian pula enam orang yang menambah-nambahkan dalam eh, di dalam agama ini dengan tambahan ritual atau perbuatan yang bukan termasuk agama, fa innahu ala dini ahli jahiliyah, maka sungguh dia berada di atas agama jahiliyah. Al bid'ah wal khurafat kulluha min dinil jahiliyah. Maka kebitahan-kebitahan dan khurafat-khurafat, hayalan-hayalan dan semisalnya, itu semuanya termasuk agama jahiliyah wal a'yadu billah. Nasallallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, kesimpulan daripada dua permasalahan Nah, permasalahan yang ke-69 dan permasalahan yang ke-70 ini adalah bahwasanya termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah mereka mengurang-urangi enam ibadah dan juga bahkan mereka menambah menambahkan sebuah ritual atau perkara yang bukan bagian daripada ibadah tersebut. Barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.